Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar perang Uhud. Yang perang Uhud terjadi pada tahun berapa kemarin perang Uhud? Terjadi pada tahun berapa perang Uhud? tiga Hijriah. Bulan apa? Bulan Syawal. Nah, barakallahu fiik. Hari apa kemarin yang sahih? Hari Sabtu. Nah, saat itu barakallahu fikum pembahasan kemarin yang kita ambil saat Abdullah bin Ubay bin Salul menggebas-gebas di pasukan akhirnya pulang sekitar 300 pasukan, tinggallah 700. Kemudian Rasulullah tetap berangkat, tetap berjalan bersama orang-orang yang masih setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah barakallahu fikum hingga beliau memakai apa? Baju perang enam dua lapisan bayangkan. Bukan berarti beliau enggak tawakal. Beliau bertawakal tapi kan yang namanya orang berhati-hati tidak masalah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian beliau memberikan liwa kepada Mus'ab bin Umair. Liwa nama adalah bendera kalau di dalam Nah, barakallahu fikum bahasa Arab itu dibedakan antara liwat dan royah. Liwat warnanya putih, royah warnanya hitam. Kemudian Rasulullah menjadikan enam dua sayap kanan dan kiri, yang kanan Zubair bin Awan, yang kiri Al-Mundir bin Amr. Ada beberapa pemuda yang menawarkan dirinya ikut perang gitu loh. Paham ya? Kemudian ada yang Rasulullah izinkan, ada yang Rasulullah menolaknya. Karena istasgharahu anil qital karena masih menganggap dia terlalu kecil kalau berperang. Yang Rasulullah izinkan untuk ikut perang Samurah bin Jundub, Rafi' bin Khudaij yang saat itu kedua-duanya usianya kurang lebihnya 15 tahun. Paham ya? Nah, itu yang kita ambil kemarin. Kemudian juga kita ambil kemarin apa lagi? Orang-orang Quraisy, nah, yang mereka dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb namanya Sakhar ya. Nah, barakallahu fikum Jumlahnya 3000 pasukan. Syiarnya kaum muslimin dan para sahabat saat itu apa? Amit-amit. Kami ya? Amit-amit itu maksudnya itu bunuhlah, bunuhlah. Nah, bunuhlah, bunuh uktul, uktul. Karena posisinya apa? Untuk apa? Memberikan motivasi dan dorongan. Nah, matikanlah, matikanlah. Kita lihat berikutnya. Wa abla yauma idzan Abu Dujanah Simak bin bin Kharsyah wa Hamzah ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Asadullah wa asadur rasulih ini Hamzah bin Abdul Muthalib digelari dengan apa? Asadullah, singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa radhiyallahu anhu ardah wa kada Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu apa? Abu Dujanah, Simak bin Kharsyah dan Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib mereka menyisir, mengikis, dikikis mereka. Mereka siapa? Orang-orang enam kufar Quraisy ini dikikis, diperangi. enam barakallahu fikum wa jama'at min ansar dan juga segerombolan enam jamaah dari kalangan ansar juga ikut mengikisnya. Minhum di antaranya An-Nadr bin Anas wa Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum enam jami'ihim. Paham ya? Itu yang ikut mengikis, mengikis itu maksudnya di enam barakallahu fikum diperangi secara serentak. Enam Nah, saat itu menang. Karena posisinya mereka masih setia dengan apa? Setia dengan perintah Rasulullah SAW untuk apa? Tetap berada di Bukit Uhud. Paham ya? Yang pasukan temanah dipimpin siapa kemarin? Eh? Siapa kemarin pimpin kemarin? Pasukan temanah yang akhirnya setelah melihat ghanimah teman-temannya pada turun kemudian ya kaum ghanimah ghanimah Abdullah bin Zubair bukan Zubair ya Abdullah bin Zubair nah kita lihat lagi Fakana daulah awalan nahar. Di awal permulaan siang saat itu, kepemimpinan, kekuasaan Naam lil muslimin al kufar. Kaum muslimin menguasai orang kufar situ fan hazamu Akhirnya mereka terkalahkan. Raji'in. Mundur mereka. Terkalahkan, terpukul mundur. Hatta wasalu ila nisa'in. Sampai mereka sam, hingga apa? Hingga mereka sampai di Naam barakallahu fikum wanita-wanita mereka. Karena mereka perang kan bawa wanita. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya taktiknya Abu Sufyan bin Harb dan juga teman-temannya membawa seorang wanita biar nanti pasukan itu nggak berani mundur. Kalau mundur dipermalukan, wah pengecut nggak berani, ayo maju. Paham ya? Itu disebutkan dalam kitab apa? Dalam kitab Sirah Nabawiyah Mukhtasar juga ya. Naam itu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Paham ya? Beliau juga punya punya Sirah Nabawiyah. Jadi, kenapa tujuannya orang-orang kafir Quraisy membawa para wanita? Tujuannya itu untuk menyemangati mereka. Nah, kalau mereka mundur, diajak oleh wanita tadi karena merasa diajak berani masuk ke depan lagi itu loh. Paham ya? Tujuannya seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat lagi, falamma ra'a dzalika ashabu Abdullah bin Zubair. Kemudian ketika teman-temannya Abdullah bin Zubair melihat kemenangan tersebut, kalau mereka mengatakan ya kaum al-ghanimah al-ghanimata. Paham ya? Ini mansub sebagai apa? Maf'ulun bi dengan fi'il yang dibuang utlubul ghanimah, utlubul ghanimah. Ambillah, carilah ghanimah tersebut. Paham ya? Teriak gitu ya. Akhirnya apa? Mereka turun dari bukit Uhud. Paham ya? Turun mengambil ghanimah. Padahal diingatkan kita lihat. Fadzakkarahum Abdullah bin Jubair takdima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fi Kemudian Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka teman-temannya tadi itu permulaan mukadimah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Apa mukadimahnya? Di awal permulaan, jangan kalian turun atau meninggalkan Jabal Uhud. Kalaupun melihat kemenangan, jangan. Tetap kalian istiqomah di situ. Nah, karena apa? Termasuk siasat peperangan itu nah barakallahu fikum harus dia mentaati amirnya, pemimpinnya. Kalau sudah durhaka dengan amirnya, pemimpinnya itu biasanya apa? Kacau balau. Suruh ke kanan malah ke kiri Paham ya? Suruh ke kiri malah ke kanan, itu bahaya biasanya. Naam. Kita lihat lagi. Fadhannu an laisa fadhannu anna fadhannu an laisa lil musyrikin raj'ah. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya apa? Mereka menyangka bahwasannya ini an mukhafaf nastaqilah ini ya. Bahwasannya apa? Bahwasannya nah mereka menyangka bahwasannya orang-orang musyrikin tidak akan kembali. Kalah sudah mundur, kalah enggak akan kembali. Wa annahum la taqumul lahum qa'imah ba'da dzalik dan mereka menyangka bahwasanya orang-orang musyrikin mereka tidak punya kekuatan lagi. Fadzabu fi talabil ghanimah. Akhirnya mereka serentak pergi mencari ghanimah tadi itu. Ya kaum ghanimah ghanimah. Naam, dinasihati Abdullah bin Jubair mengenai nasihat Rasulullah di awal enggak mempan mereka. Tertarik dengan ghanimah. Naam, Allah musta'an. Kemudian Wakarro al-fursan minal musyrikin. Akhirnya apa? Dua penunggang kuda dari kalangan kaum musyrikin langsung lari tiba-tiba. Paham ya? Nah, lari tiba-tiba fawajatu tilkal furjah. Akhirnya apa? Mereka menjumpai telah Fatkhalat minar rumah. Celah yang ada di Bukit Uhud tersebut kosong dari pasukan pemanah. Nah, kemana pasukan pemanah? Pada turun rebutan ghanimah tadi. Paham ya? Nah, setelah dua orang ini Dua orang pasukan kuda dari kalangan apa? Kalangan musyrikin ini mendapat celah langsung masuk ke situ, fajawazuha. Akhirnya mereka pun nah barakallahu fikum berhasil melewatinya wa tamakkanu berus nah berhasil menguasai. Menguasai apa? Bukit Uhud. Ternyata putar balik. Wa akbala akhirum. Akhirnya berdatanganlah orang-orang yang apa yang nah barakallahu fikum orang musyrikin yang lainnya. Berdatangan ke situ. Fakana ma aradallahu kaunah. Maka saat tersebut Naam, apa yang Allah Taala kehendaki terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Yang Allah Taala kehendaki kejadiannya terjadi. Faham ya? Na'am barakallahu fikum. Fastushhida man akramallahu bisyahadah. Di saat tersebut karena apa? Jabal Uhud, Bukit Uhud sudah dikuasai oleh apa? Orang-orang kufar Quraisy. Naam, akhirnya apa? Ada yang mati syahid dari kalangan orang-orang yang Allah Taala muliakan dengan apa? Dengan syahadah minal mu'minin dari kalangan mukminin. Faqutila jama'atun min afadil sahabah wa tawalla Kemudian dari kalangan sahabat, eh, para sahabat yang mulia, sekelompok dari kalangan mereka terbunuh. Bayangkan terbunuh. Dan kebanyakan mereka pun ada yang lari. Karena keadaannya genting ini ya. Nah, barakallahu fikum, istilahnya mengalami kekalahan. Awal mula sudah menang awal mulanya. Tapi karena apa ada tadi? Karena ada yang rebutan ghanimah tadi itu, Naam, dan seakan-akan ada semacam apa? Semacam tidak taat dengan perintah Rasulullah tadi itu, akhirnya apa? diuji kekalahan ini. Nah wa khalasal musyrikun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajuriha fi wajhihi al-karim. Allah musta'an. Karena para sahabat banyak terbunuh, sebagiannya pun lari, akhirnya kaum musyrikin sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dilukai pada wajahnya, bayangkan. Luka Nah, ia bisa kena pukulan, bisa kena nah barakallahu fil pedang atau yang semisalnya. Wa qusirat rubaiyatuhu. Kemudian apa? Gigi yang terletak di antara gigi seri dan gigi taring patah. Paham ya? Rubaiyah itu gigi yang terletak antara gigi taring dan gigi seri. Paham ya? Gigi seri itu yang dua ini ya. Hah? Atas dua, bawah dua. Paham ya? Antara gigi taring gigi seri namanya rubaiyah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Wa kusirat rubaiyah. nah, wa kusirat rubaiyatu wal yumna sufla hajar. Kemudian apa barakallahu fikum? Nam gigi beliau eh, yang bagian kanan yang bawah, nah barakallahu fikum patah disebabkan karena batu. Mereka melempari. Kita lihat. Wa al baydha 'ala ra'si al-muqaddas. Eh, kemudian apa barakallahu fikum? Nam topi badannya eh, pecah topi yang beliau pakai pecah yang ada di atas kepala beliau yang suci tersebut. Maksudnya ini mukadasnya hanya hanya apa? sifat untuk apa? kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kan yang mulia, orang yang mulia ya. nah Baidah itu adalah adalah apa? Barak, topi baja. Tapi bukan telur ya. Kalau mereka telur keliru sini. Pecahlah telurnya, keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi maksudnya husyimat al-baidah adalah apa? Topi bajanya pecah yang beliau pakai di atas kepalanya. Naam. Wa rasaqahu al-musyrikun bil hijarah. Akhirnya orang musyrikin melempari beliau dengan apa? Batu bayangkan. Hatta waqa'a li hingga beliau kena pada sebagian na barakallahu fikum badannya saqata fi hufratin minal hufar allati kana Abu Amir al-Fasiq hafaraha akhirnya beliau jatuh di salah satu lubang dari lubang-lubang yang digali oleh Abu Amir al-Fasiq Abu al Fasik saat itu gali, gali apa? Gali lubang. Untuk apa? itu bihal muslimin. Yang untuk membuat apa? Tipu muslihat kaum muslimin. Abu Amir Al-Fasik saat itu menggali lubang-lubang biar kaum muslimin jatuh itu loh. Terjebak di situ. Ternyata yang Rasulullah yang kena. Rasulullah jatuh di lubang tersebut. Fa akhadha Aliun deh. Akhirnya Ali pun mengambil Rasulullah dengan tangannya. Dan yang ngobatin siapa yang ngobatin? Di antara Fatimah. Eh, putri Rasulullah SAW yang mengobatin Nah barakallahu fikum beliau sallallahu alaihi wasallam wahtadanahu wahtadanahu Talhah bin Ubaidillah kemudian Talhah bin, bin Ubaidillah mendekat beliau merangkul beliau tujuannya apa biar melindungi paham ya nah barakallahu fikum wa kana alladhi tawalla ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Qami'ah wa Utsbah bin Abi Waqqas saat itu yang melakukan gangguan tersebut untuk Rasulullah SAW adalah Amr bin Qami'ah dan Utsbah bin Abi Waqqas. Maksudnya yang mengganggu, melempari tadi itu. Wakilah ada juga yang mengatakan yang melempari dan melukai Rasulullah. Ada yang mengatakan siapa namanya? Inna Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Aba Ammi Muhammad bin Muslim Az bin Syihab Az-Zuhri. Yaitu bapak pamannya Az-Zuhri. Ma'ruf ya kalau Az-Zuhri berarti Muhammad Muslim jadi bapak pamannya Az-Zuhri itu yang melempari, yang melukai Rasulullah. ladzi syajjahu sallallahu alaihi wasallam syajja itu jarraha. Paham ya? Nah, dialah yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu tadi itu. Paham ya? Ini ada yang mengatakan seperti itu. Wa qutila Mus'ab bin Umair baina yadayhi. Kemudian dibunuhlah Mus'ab bin Umair. Naam barakallahu fikum di hadapan beliau. Paham ya? Nah, pada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib. Kemudian langsung Rasulullah menyerahkan bendera yang berwarna putih tadi itu kepada Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wa nasabat al halqatan min hilakil mighfar fi wajhi sallallahu alaihi kemudian apa? mengumpulkan enam dua pecahan nah barakallahu fikum topi perang, paham ya? Nah, di letakkan di wajahnya Rasulullah SAW karena untuk melindungi tadi itu fantaza'ahuma Abu Ubaidah dan jarrah radhiyallahu karena posisinya apa posisinya nah barakallahu fikum posisinya ini kan sebagian sudah meninggal yang melindungi Rasulullah pada meninggal karena ya ada yang kena tanah kena tombak nah barakallahu fikum akhirnya apa akhirnya Abu Ubaidah dan jarrah radhiyallahu Nah melepaskan keduanya dan wa'addu alaihima dan nah barakallahu fikum beliau menggigit keduanya hatta saninya saniyata hingga apa? Hingga na barakallahu fikum patah gigi serinya. Saniyata itu dua gigi seri. Paham ya? Naam. Fakanal hatam yuzino Saat itu luka luka ada di situ lukanya. Wamtassa Malik bin Sinan Walid Abi Sa'id Al-Khudri Adam min jurhihi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah masih luka posisinya ya keadaannya seperti, itu, banyak yang melindungi pada mati, posisinya beliau masih luka dan saat itu Malik bin Sinan berarti siapa Malik bin Sinan ini? Bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri kan? Abu Sa'id Al-Khudri kan saat bin Malik bin Sinan. Jadi Malik bin Sinan itu bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Imtassa, imtassa itu menyedot atau menghisap. Menyedot menghisap apa? Adam darah yang ada di luka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah barakallahu fiikum. Wa adrakal musyrikun Rasulullah SAW. Akhirnya kaum musyrikin langsung menjumpai Rasulullah. Wah, ketemu itu Rasulullah. Fahala duna fahala dunahu nafar muslimin. Akhirnya kaum muslimin sekelompok sekumpulan kaum muslimin menghalang-halanginya. Nah, nahbun min asrat nahmun min asyaratin kurang lebih 10 orang fakutilu mereka semuanya terbunuh bayangkan jadi melindungi Rasulullah malah terbunuh karena mereka sudah posisinya sudah kaum muslimin dah kalah ya. Nah, Allah Taala uji dengan kekalahan. Summa dalatahum Talhah. Kemudian Talhah mengajak kelahi mereka. Karena posisinya apa? Jaladahum itu dorobahum mengajak kelahi mereka hatta ajaha dahum, anhu sallallahu hingga apa? Hingga Talhah bisa mengalahkannya, mengalahkan mereka dan dan apa? masih bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Dujana. Terasa bahwa itu lihat waqah Kemudian Abu Dujana melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Simak bin Kharsah itu namanya tadi ya. Itu melindungi Rasulullah Bintahri dengan apa? Dengan punggungnya. Warna belnya kaufi. posisinya ketika Abu Dujana melindungi Rasulullah dengan punggungnya, nah barakallahu fikum tiba-tiba anak panah nansap kepada beliau, kena, beliau kena juga. Nam, Wahwal ayat harrok. yataharrak dalam keadaan Abu Dujana sudah meninggal radhiyallahu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam wasallam. Na'am barakallahu fiikum. Dikit lagi. Warama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yauma idin ramyan musaddadan mungkian. Faqala lahu Rasulullah sallallahu irmi bidak irmi bidak abi wa ummi. Bayangkan ini ya, posisinya karena sudah benar-benar genting, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu melemparkan apa? Melemparkan anak panahnya. Nah, dengan lemparan yang pas situ tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan bisa mengalahkan. Mungkinnya itu adalah nam barakallahu fikum mu'assiran qahiran. Jadi benar-benar lemparannya tepat, pas mengalahkan mereka. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Nam, panahlah mereka, lemparlah. Nam, fidak Abi wa Ummi." Maksudnya apa? Maksudnya itu, "Na barakallahu fikum ini sekedar apa? Sekedar sekedar apa? Sekedar motivasi dorongan agar apa? Agar nam semangat untuk melempari mereka. Kalau diartikan terjemahan perkataan nanti kurang tepat. Bapakku dan ibuku. Paham ya? Maksudnya permintaan tolong gitu loh. Tolong lempar mereka, tolong panah mereka gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang karena besok ini pembahasannya juga masih panjang, setan ikut teriak-teriak Ya? Nah, barakallahu fikum dengan suara yang keras, Nabi Muhammad terbunuh katanya. Insyaallah pada pertemuan yang datang, nasallahu alaihi wasallam wabarakatuh. alhamdulillah alamin.